sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya dengan sebanyak-banyak pujian yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung dan kenikmatan yang paling besar adalah kita diberikan hidayah kepada agama Islam ini Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt. Di awal pertemuan ini saya ingatkan kembali tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dakhala masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasuki masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, tidak mendatanginya kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkannya, maka kedudukan dia seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Swt. wa fahuwa bimanzilati al-mujahidi fi sabilillah maka dia seperti orang yang berjihad berperang di jalan Allah SWT hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang datang ke Masjid Nabawi ini dengan tujuan untuk mempelajari sebuah kebaikan ataupun mengajarkannya. Oleh karena itu, hari-hari yang hanya sebentar ini di kota Rasulullah SAW ini dimanfaatkan untuk berbagai kebaikan. Di antaranya adalah untuk menuntut ilmu di Masjid Nabawi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang syafaat. Tentang syafaat. Syafaat secara bahasa atau di dalam bahasa Arab ini memiliki beberapa makna yang kesemuanya kembali kepada satu asal, kepada satu makna yaitu muqaranatu asyai'ain yaitu berkumpulnya dua perkara. Syafaat secara bahasa dalam bahasa Arab memiliki makna yang banyak tapi makna-makna tersebut kembali kepada satu asal, kepada satu makna yaitu berkumpulnya dua perkara. Oleh karena itu genap di dalam bahasa Arab adalah syafa'. Adapun ganjil maka dalam bahasa Arab adalah al-water atau al witer Allah mengatakan wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal Watar. Dan demi yang genap dan juga yang ganjil. Jadi syafaat secara bahasa adalah berkumpulnya dua perkara. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah talabul khair lil ghair meminta kebaikan untuk orang lain. Yang dimaksud dengan syafaat secara istilah adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Artinya bukan untuk dirinya sendiri. Meminta kebaikan tersebut untuk orang lain. Ini yang dinamakan dengan syafaat. Dan makna dari al-khair yaitu kebaikan mencakup dua perkara. Yang dimaksud dengan kebaikan ini mencakup dua perkara. Yang pertama adalah jalbul maslahah yaitu mendatangkan maslahat. Ini juga dinamakan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah daf'u al-madarrah menghindari kemudaratan. Ini juga termasuk makna dari al-khair. Jadi syafaat adalah meminta kebaikan yang berupa mendatangkan kebaikan, mendatangkan maslahat dan juga menghindarkan mudarat lil, lil ghair untuk orang lain. Ini adalah pengertian syafaat secara bahasa dan juga istilah. Dan syafaat terbagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah syafaat dunia Artinya syafaat yang ada di dunia ini Kemudian yang kedua adalah syafaat Yang ada di akhirat Syafaat yang ada di dunia Ini ada yang baik Dan ada yang tidak baik Allah SWT mengatakan Mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita yang artinya barang siapa memberikan syafaat dengan syafaat yang baik maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya dan barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang tidak baik maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Syafaat di dunia terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang baik dan ada syafaat yang tidak baik. Syafaat yang baik bagaimana? Syafaat yang baik di dunia adalah yang terpenuhi di dalamnya tiga perkara. Kalau terpenuhi tiga perkara ini di dalam syafaat tersebut maka orang yang memberikan syafaat akan mendapatkan pahalanya yang pertama syafaat tersebut di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat seseorang memberikan syafaat untuk orang lain di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat. Contoh misalnya seorang pemuka agama memberikan syafaat untuk kaum muslimin di sebuah daerah di depan pemerintah daerah supaya pemerintah membangunkan masjid. Berarti di sini seorang pemuka yang dikenal baik oleh pemerintah maupun rakyat berbicara di hadapan pemerintah memberikan syafaat kepada rakyatnya kaum muslimin supaya pemerintah membangunkan masjid. Berarti ini adalah syafaat di dalam perkara yang diperbolehkan. Ini syarat yang pertama. Adapun syafaat di dalam perkara yang diharamkan, maka ini hukumnya haram. Seperti misalnya memberikan syafaat di dalam pembangunan komplek pelacuran misalnya atau mendirikan pabrik minuman keras berbicara kepada pemerintah supaya pemerintah membangun pabrik minuman keras maka ini adalah syafaat yang diharamkan karena di dalam perkara yang diharamkan secara syariat jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat yang baik yang diperbolehkan haruslah syafaat tersebut di dalam perkara yang diperbolehkan. Yang kedua, di antara syarat supaya syafaat tersebut diperbolehkan dan mendapatkan pahala adalah hendaknya di dalam syafaat tersebut tidak mengakibatkan kezaliman bagi orang lain tidak mengakibatkan kezaliman bagi orang lain. Seandainya ada kezaliman gara-gara syafaat tersebut, maka syafaat tersebut diharamkan. Karena Allah SWT telah mengharamkan kezaliman. Allah mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman Atas diriku Dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut haram Di antara kalian Maka janganlah kalian saling mendolimi Dan beliau SAW mengatakan Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat Contohnya misalnya Adalah syafaat atau negosiasi yang dilakukan ketika pendaftaran pegawai. Ketika banyak orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, kemudian datang seseorang yang memberikan syafaat kepada sebagian peserta, padahal peserta tersebut tidak berhak untuk menjadi seorang pegawai. Akhirnya dia diterima menjadi seorang pegawai dan mendolimi yang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Maka ini dinamakan syafaat yang sayi'ah yang tidak baik. Dan ini diharamkan secara agama. Jadi syafaat yang diperbolehkan adalah syafaat yang tidak ada kedoliman bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, supaya syafaat tersebut diperbolehkan adalah hendaknya orang yang mendapatkan syafaat adalah memang orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat tersebut. Memang dia punya kemampuan dan memang pantas untuk mendapatkan syafaat tersebut. Adapun memberikan syafaat kepada seorang akan tetapi pada asalnya dia tidak berhak dan pada asalnya dia tidak memiliki kemampuan maka yang seperti ini tidak diperbolehkan jadi syafaat yang baik yang hasanah adalah yang terpenuhi di dalamnya tiga perkara ini yang pertama di dalam perkara yang diperbolehkan secara syariat kemudian yang kedua tidak ada kezaliman kemudian yang ketiga orang tersebut yang diberikan syafaat memang dia berhak untuk mendapatkan syafaat. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Dia mungkin tidak punya uang, tidak punya harta, tetapi dia memiliki kedudukan, kemudian dia memberikan syafaat yang baik, maka seandainya syafaat tersebut diterima dia akan mendapatkan pahalanya oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Isfa'u tu'jaru Hendaklah kalian memberikan syafaat Maka kalian akan diberikan pahala Hendaklah kalian memberikan syafaat Maka kalian akan mendapatkan pahalanya Ini adalah syafaat di dunia yang kedua di antara jenis syafaat adalah syafaat yang ada di akhirat. Syafaat yang ada di akhirat. Eh, sebelum saya lanjutkan, silahkan merapat Pak, agak merapat. Syafaat yang ada di akhirat ini bermacam-macam dan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih dan kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mengimani syafaat-syafaat tersebut. Yang pertama adalah asyafaatul uzma yaitu syafaat yang paling besar. Dan yang dimaksud adalah syafaat untuk seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Ketika Allah SWT mengumpulkan mereka semua di sebuah tempat dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang muslim maupun yang kafir yang laki-laki maupun yang wanita dalam keadaan telanjang tidak memakai alas kaki dan juga dalam keadaan tidak berkhitan Allah mengumpulkan mereka semua dalam satu tempat dan Allah dekatkan kepada mereka matahari sehingga mereka berkeringat dan jumlah atau banyak sedikitnya keringat sesuai dengan amalan mereka ada di antaranya yang sampai ke kedua mata kaki ada yang sampai ke lutut ada yang sampai ke pinggang bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menunggu di padang mahsyar bukan dalam waktu yang singkat. Bahkan satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Dalam keadaan seperti itu mereka menunggu dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang panas. Maka mereka manusia mencari siapa di antara kita yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mempercepat hari perhitungan. Akhirnya manusia mereka datang kepada bapak mereka yaitu Nabi Adam alaihissalam berbicara kepada beliau supaya Nabi Adam memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah mempercepat hari perhitungan maka Nabi Adam alaihissalam meminta udur dan mengatakan bahasanya beliau tidak berhak Pergilah kalian kepada Nabi Nuh Akhirnya manusia pergi kepada, Nabi Nuh Nabi Nuh juga minta udhur Dan menasihati supaya manusia pergi kepada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga demikian Beliau minta udhur Dan menyuruh untuk pergi kepada Nabi Musa Beliau juga minta udhur beliau menyuruh kepada Nabi Isa Nabi Isa juga minta udur Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memerintahkan manusia semuanya saat itu untuk pergi kepada Nabi kita Muhammad SAW Kemudian beliau mengatakan ana laha ana laha. Aku adalah untuknya, aku adalah untuknya. Kemudian beliau bersujud di hadapan Allah SWT dengan sujud yang panjang dan memuji kepada Allah dengan pujian yang belum diajarkan kepada beliau di dunia. Sampai akhirnya Allah SWT mengatakan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wakul yusma'lak. Katakanlah maka engkau akan didengar. Wasal tu'ta mintalah maka kamu akan diberi. Wasfa tu syafa. Dan berikanlah syafaat, ini saya akan diterima syafaatmu. Baru setelah itu Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia supaya dipercepat hari perhitungan. Akhirnya para manusia memuji kepada beliau semuanya. Dan inilah yang dinamakan dengan maqaman mahmuda yaitu kedudukan yang dipuji karena saat itu beliau SAW dipuji oleh seluruh manusia dari awal sampai akhir yang kafir maupun yang muslim memuji karena syafaat yang beliau berikan kepada manusia saat itu Allah SWT mengatakan Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda Semoga Allah membangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Dan ini yang dimaksud di dalam doa yang kita baca setelah kita mendengar adzan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Dan bangkitkanlah beliau yaitu Rasulullah SAW di dalam kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepada beliau. Ini adalah syafaatul uzma ini adalah syafaat yang paling besar Dinamakan paling besar karena ini mencakup seluruh manusia Yang muslim maupun yang kafir Makanya dinamakan syafaatul azma Dan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW Kemudian yang kedua Di antara jenis-jenis syafaat Adalah syafaat untuk dibukakan pintu surga Syafaat untuk dibukakan pintu surga Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Ati babal jannah Yawmal qiyamah fa'astaftih Fayaqulul khazin man anta Kultu Muhammad Qala bika umirta La aftahu li ahadin qablak Ketika penduduk surga Atau calon penghuni surga Sudah melewati Jembatan sirat Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Di mana jembatan ini tujuannya adalah ke surga. Ketika kaum mukminin dan calon penghuni surga mereka bisa melewati jembatan ini, maka mereka berhenti di sebuah daerah antara surga dan neraka. Dan mereka belum bisa untuk masuk ke dalam surga sampai datang Rasulullah SAW ati babal jannah yaumal qiyamah Faastafteh. aku datang pada hari kiamat mendatangi pintu surga kemudian aku minta untuk dibukakan fayaqulul khazin man anta penjaga surga bertanya siapa kamu Kultu muhammad aku adalah muhammad Kemudian penjaga tersebut yaitu malaikat mengatakan bika umirta la aftahu li ahadin qablak. Dengan mulah aku diperintah dan aku tidak membuka untuk seorang pun sebelum kamu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW lah yang memberikan syafaat bagi calon penghuni surga untuk membukakan pintu surga. Dan ini adalah juga termasuk syafaat khusus bagi Rasulullah SAW yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah syafaat untuk meringankan adab dari orang yang berhak. Syafaat untuk meringankan adab dari orang yang berhak. Dan ini adalah syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW untuk paman beliau, yaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ini adalah syafaat untuk meringankan adab dari yang berhak. Syafaatnya adalah syafaat khusus Rasulullah SAW dan khusus untuk Abu Talib, paman beliau. Karena dulu Abu Talib telah mengasuh Rasulullah SAW sejak kecil. Semenjak ditinggal mati oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib pada saat beliau berumur 8 tahun. Diasuh oleh Abu Talib sampai besar sehingga ketika Rasulullah SAW menjadi seorang nabi Abu Talib membela beliau mati-matian. Beliau mencintai dan sangat mencintai Rasulullah SAW membela beliau dengan jiwa dan raganya meskipun beliau tidak masuk Islam sampai akhirnya pada tahun 10 Hijriah 10 kenabian di tahun yang saat itu juga meninggal Khadijah Abu Talib sakit dan ketika sakaratul maut Rasulullah SAW berada di samping beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha supaya pamannya ini masuk Islam di akhir hayatnya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Beliau mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau mengucapkan kalimat ini yaitu la ilaha illallah maka aku akan bisa membelamu di sisi Allah swt. Namun sayang saat itu di samping Abu Talib ada dua orang temannya dari orang-orang musyrikin yang mereka tidak ridha apabila Abu Talib masuk ke dalam agama Islam. Mereka mengatakan, "Atarghabu 'an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci wahai Abu Talib Terhadap agama nenek moyangmu Yaitu agamanya Abdul Muttalib Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan Tidak masuk Islam Meninggal di atas kesyirikan Meninggal di atas agama nenek moyang Dan ini menunjukkan tentang bahayanya Teman-teman yang tidak baik di mana mereka tidak ingin kalau kita istiqamah di atas agama Allah SWT sampai di akhir hayat. Mereka tidak rida apabila temannya ini masuk di dalam hidayah. Rasulullah SAW sangat sayang kepada paman beliau. Sampai setelah meninggalnya, beliau SAW masih ada harapan. Seandainya memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya, mungkin Allah mengampuni. sehingga turun kepada beliau ayat maka nalin Nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak pantas bagi seorang nabi tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin orang-orang musyrik walau kanu uli qurba meskipun mereka adalah keluarga mereka sendiri. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Tidak boleh kita memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Nah, setelah itu Abbas, Abbas ini adalah saudara dari Abu Talib paman Nabi SAW juga dia masuk Islam ketika dibukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah wahai Rasulullah hal nafa'ta Abu Talib bishayin, fa kana yahfaduka wa yaghdhabu wahai Rasulullah apakah engkau bisa memberikan manfaat meskipun sedikit kepada Abu Talib pamanmu? Karena dahulu dia telah menjagamu dan juga marah karena engkau. Artinya telah menjaga dan membela beliau. Abbas sebagai seorang saudara dari Abu Talib dan paman dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apakah engkau bisa memberikan manfaat meskipun sedikit kepada pamanmu Abu Talib? Maka beliau mengatakan Naam Huwa fi dhahdahin min nar Walaula ana Lakana fi darkil asfali minan nar Rasulullah SAW mengatakan iya Beliau mengatakan iya Dia sekarang berada di dhahdah Min nar Maksudnya adalah Mendekati dasar neraka dia sekarang yaitu Abu Talib berada di tempat yang mendekati dasar neraka. Kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di dasar neraka. Jadi dia agak meninggi sedikit. Dia berada di tempat dekat dari dasar neraka. Kalau bukan karena aku, niscaya dia berada di dalam neraka yang paling dasar. Artinya diringankan adabnya. Seharusnya dia berada di dalam neraka yang paling dasar tapi dengan syafaat Nabi SAW diberikan keringanan sedikit sehingga berada di tempat mendekati dari dasar neraka. Di dalam hadis yang lain, hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau SAW mengatakan ahwanu ahlin nar adaban Abu Talib wa huwa Bin bina'lain yaghli fihima minhuma dimaguhu yang artinya penduduk neraka yang paling ringan adabnya adalah Abu Talib yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib dia memakai dua sandal yang dengan sandal tersebut mendidih apa yang ada di dalam kepalanya artinya mendidih otaknya karena memakai sandal tersebut ini adalah adab yang paling ringan di antara penduduk neraka yang mereka kekal di dalam neraka. Itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Yang paling ringan adalah yang seperti ini. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama tentang pedihnya adab di dalam neraka. Pedihnya adab di dalam neraka dan seringan-ringan adab adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini tentang kekufuran Abu Talib dan bahasanya dia meninggal dalam keadaan kafir tidak dalam keadaan muslim kemudian yang ketiga bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Swt, bukan di tangan seorang nabi bukan di tangan seorang wali, bukan di tangan orang yang soleh. Para nabi hanya sekedar menyampaikan, adapun hidayah maka itu di tangan Allah SWT. Allah SWT mengatakan, Inna la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wahwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah tahu bahasa Rasulullah SAW mencintai Abu Talib tapi beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Allah yahdi di yasha. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu muhtadin dan Dia Allah SWT lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil tentang syafaat keringanan adab, Dan ini sekali lagi adalah khusus untuk Rasulullah SAW bagi paman beliau yaitu Abu Talib. Kemudian di antara faedah yang kita ambil bahwasanya kadang seseorang mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mengikutinya. Entah karena hawa nafsu atau karena mengikuti adat istiadat atau karena cinta terhadap nenek moyang. Di antaranya adalah apa yang terjadi pada Abu Talib. Paman Rasulullah SAW ini, beliau sangat mengetahui bahasanya Rasulullah SAW berada di atas kebenaran. Dan itu pernah beliau sampaikan secara terang-terangan, akan tapi beliau tidak mengikuti agama Rasulullah SAW karena takut dicela oleh kaumnya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua Tidak boleh kita meninggalkan kebenaran Hanya, hanya karena takut dengan manusia Di antara jenis syafaat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Adalah syafaat Untuk mengangkat derajat orang-orang yang masuk di dalam surga Mengangkat derajat Orang-orang yang masuk di dalam surga Dalilnya adalah ketika beliau SAW mendoakan kepada Abu Salamah seorang sahabat suami dari Ummu Salamah sebelum Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah beliau mengatakan Allahumma gfirli Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin ya Allah ampunilah dosa bagi Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan angkatlah derajatnya maksudnya adalah derajatnya di dalam surga. Ini adalah termasuk salah satu dari jenis-jenis syafaat yang ada pada hari kiamat. Yaitu syafaat bagi sebagian penduduk surga untuk diangkat derajatnya. Lebih dari derajat yang harusnya dia terima. Di antara jenis syafaat adalah syafaat bagi sebagian orang-orang yang beriman supaya masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Pada asalnya orang-orang yang beriman dan juga yang lain mereka dihisab. Dan orang yang berdosa dia berhak untuk diadab. Akan tapi syafaat yang ke, selanjutnya ini itu syafaat yang kelima adalah syafaat bagi sebagian orang yang beriman supaya terbebas dari hisab dari perhitungan dan juga terbebas dari adab dan dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis kelanjutan dari syafaatul uzma tadi Allah mengatakan ya Muhammad adkhil al jannata min ummatika man la hisaba alaihi Min al babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga dari umatmu orang yang tidak ada hisab baginya. Dari pintu kanan, dari pintu-pintu surga. Wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu orang yang tidak ada hisab atasnya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bercerita atau pernah bercerita kepada para sahabat tentang apa yang beliau lihat ketika beliau diisrakan ke atas yaitu ke langit yang ketujuh beliau berkata kepada para sahabat "Oridat alayyal umamu telah ditunjukkan kepadaku umat-umat Faraitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang. Artinya seorang nabi hanya memiliki beberapa pengikut saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Dan aku melihat seorang nabi hanya bersama satu orang saja atau dua orang saja. Artinya pengikutnya hanya satu atau dua. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan bahasanya kebenaran tidak diukur pada banyaknya pengikut. Tapi kebenaran adalah apa yang sesuai dengan wahyu. Dan tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Karena dulu ada seorang nabi yang bahkan mereka tidak memiliki pengikut. Id rufi'ali sawadun azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok orang yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Maka dikatakan kepada beliau bahwasanya ini adalah Musa dan juga kaumnya. Menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Musa atau pengikut Nabi Musa ini lumayan banyak. Kemudian beliau mengatakan Idh rufi'a li sawadun azim. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok manusia yang banyak. Faqilali kemudian dikatakan kepadaku hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alf yadakulun al-jannah bighairi hisabin wal adab umat yang banyak ini adalah umatmu dan di antara mereka ada 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa adab. Tanpa dihisab dan juga tanpa adab. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW turun dari mimbar beliau dan masuk ke dalam rumah. Fakhadhan nasu fi ulaik. Maka manusia setelah itu berbicara di antara mereka Siapa orang ini atau siapa 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Faqala ba'dhum fala'allahumul ladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan mungkin 70 ribu orang tersebut adalah orang yang menjadi sahabat-sahabat Rasul. Para sahabat Rasulullah SAW. Waqala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Ada yang mengatakan bukan. Mungkin mereka adalah orang yang lahir di dalam agama Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikitpun. Artinya tidak pernah merasakan zaman jahiliyah. Tidak pernah menjadi orang musyrik. Wa asya'a Kemudian mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain Fakharaja alaihim Rasulullah SAW Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau Fa'akhbaruh Kemudian mereka mengabarkan tentang apa yang terjadi Tentang perselisihan di antara para sahabat Dalam masalah 70 ribu orang Yang masuk ke dalam surga Tanpa hisab dan juga tanpa adab Maka beliau mengatakan Humul ladhina la yastarkun Wala yaktawun Wala yatatayyarun Wa ala rabbihim yatawakkalun Beliau SAW mengabarkan tentang siapa 70 ribu orang tadi Mereka adalah orang yang tidak yastarkun Mereka tidak minta dirukyah. Artinya Tidak meminta orang lain untuk merukyah dia Wahai fulan Tolong rukyah saya Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk dirukyah. Dan pada asalnya boleh Boleh seseorang untuk meminta dirukyah orang lain. Cuma karena tawakal dia yang kuat kepada Allah, dia tidak meminta orang lain untuk merukiahnya. Walayak tawun dan dia tidak meminta orang lain untuk mengobati dia dengan besi panas. Dan pada dasarnya boleh. Cuma karena tawakal yang kuat kepada Allah, dia tidak meminta orang lain untuk mengobati dia dengan besi panas. Walayatatayarun dan mereka tidak bertatayur. Artinya menganggap sial Nasib Karena melihat sesuatu yang jelek Seperti misalnya melihat burung Yang terbang ke kiri Atau melihat kecelakaan di jalan Atau melihat ular di jalan Di antara orang yang mendapatkan Atau masuk ke dalam surga tanpa hisab Adalah orang yang tidak bertatoyor Tidak meyakini keyakinan-keyakinan khurafat seperti ini Itu meyakini bahasanya orang kalau melihat burung terbang ke kiri berarti dia akan sial. Ini adalah termasuk tatoyur. Menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Nah, orang yang mendapatkan syafaat masuk di dalam surga tanpa hisab adalah orang yang tidak menganggap sial dengan apa yang dia lihat. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal hanya kepada Rabbnya. Kemudian seorang sahabat yang bernama Ukashah Ibnu Mihsan berdiri dan mengatakan ya Rasulullah Uda Allah ayaj'alani minhum Ya Rasulullah berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku termasuk mereka artinya termasuk 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab maka Rasulullah SAW mengatakan anta minhum engkau adalah termasuk mereka ini adalah dalil bahwasanya di hari kiamat akan ada sebagian umat Rasulullah SAW yang jumlahnya ada 70 ribu orang yang mereka akan mendapatkan syafaat masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab dan ini adalah sebuah keuntungan yang besar karena hisab di hari kiamat ini bukan hisab yang enteng dan adab di hari kiamat ini bukan adab yang ringan kalau seseorang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab ini adalah sebuah keuntungan yang besar di antara jenis syafaat adalah syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Asy-syafa'atu li ahli kabair Dan yang dimaksud adalah yang dimaksud pelaku dosa besar di sini adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang mereka melakukan dosa-dosa besar. Masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka maka mereka akan mendapatkan syafaat sehingga mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Swt. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan Astadzinu Rabbi Aku memohon izin kepada Allah SWT Di dalam hadis yang menceritakan tentang syafaatul uzma Yang tadi kita sebutkan di awal pertemuan Kemudian beliau setelah bersujud dan memuji Allah SWT Maka Allah menyuruh beliau untuk mengangkat kepala beliau Dan meminta dan memberikan syafaat Kemudian di antara yang beliau ucapkan adalah Ya Rabbi ummati ummati Wahai Rabku umatku umatku Fayuqalu intalik فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. Beliau SAW ingat kepada umatnya kemudian dikatakan kepada beliau, "Pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka tersebut orang yang berada yang di dalam hatinya ada iman sebesar satu biji gandum." Dikatakan kepada Rasulullah SAW Pergilah ke sana dan keluarkanlah dari neraka di antara umatmu yang ada di dalam hati mereka iman meskipun sebesar biji gandum. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, pergilah dan keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun sebesar biji sawi. Kemudian setelah itu disebutkan dan keluarkanlah dari sana dari neraka dari umatmu orang yang di dalam hatinya ada iman yang lebih kecil dari itu. Artinya selama di dalam hatinya masih ada iman, meskipun dosa yang telah dilakukan adalah banyak, dosa-dosa besar, selama di dalam hatinya masih ada iman, maka akan keluar dari neraka dan tidak akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Beliau SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, syafaati li ummati atau li ahli kabair min ummati. Syafaatku adalah bagi pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini tidak keluar dari Islam. Akan tapi dosa tersebut mengurangi keimanan dia. Semakin banyak dia melakukan dosa besar, akan semakin berkurang keimanannya sehingga keimanan tersebut tinggal sedikit. Akan tapi dia tidak keluar dari agama Islam seperti yang diyakini oleh sebagian aliran yang sesat. Yang mereka mengatakan bahasanya pelaku dosa besar ini keluar dari Islam. Di sana ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang mulia yang juga memberikan syafaat selain Rasulullah SAW. Para malaikat mereka juga akan memberikan syafaat. Demikian pula para nabi dan juga orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman syafaatil malaikah wasyafaat wasyafa'an nabiyyun kemudian Allah mengatakan walam yabqa illa arhamur rahimin para malaikat telah memberikan syafaat para nabi juga memberikan syafaat dan tidak tersisa kecuali rahmat dari Allah SWT nanti akan ada sebagian orang-orang yang beriman yang dikeluarkan dari neraka bukan karena syafaat makhluk akan tapi semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya para malaikat dan juga para nabi ini mereka juga akan memberikan syafaat. Demikian pula orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh disebutkan di dalam sebuah hadis apabila orang-orang yang beriman sudah melewati jembatan Sirat maka mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan Rabbana kanu yasumun wa yusallun kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun mereka ingat terhadap saudara-saudara mereka yang dulu bersama mereka ketika sholat, ketika berpuasa, ketika haji. Cuma karena dosa yang mereka lakukan, mereka terjatuh di dalam neraka. Mereka masih ingat dan meminta kepada Allah supaya Allah SWT mengeluarkan saudara-saudara mereka dari neraka. Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Allah mengatakan kepada mereka, keluarkanlah siapa yang kalian tahu. Siapa yang kalian kenal di antara mereka, yaitu saudara-saudara mereka, orang-orang yang beriman yang mereka melakukan dosa-dosa besar dan terjatuh di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh yang mereka selamat di dalam menyeberangi sirat mereka juga akan memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya demikian pula para syuhada orang-orang yang meninggal di jalan Allah SWT Rasulullah SAW mengabarkan lisyahid indallah sittu khisal seorang yang meninggal mati syahid di sisi Allah SWT itu memiliki enam kelebihan di antaranya wa yushaffa' fi sab'ina insanan min aqaribihi. Dia akan diberikan syafaat diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Dan ini adalah sebuah kelebihan. Orang yang meninggal mati syahid akan diberikan kesempatan, akan diberikan kelebihan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 ribu, 70 orang dari keluarganya. Mungkin ada di antara keluarganya, adiknya, kakaknya, bapaknya, yang mereka masuk ke dalam neraka karena dosanya. Maka orang yang mati syahid diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Demikian pula anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka dewasa. Ini kelak juga akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimaini yamutu lahuma thalathah aulad lam yablughul khunth illa adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihi al-jannah." Tidak ada seorang atau dua orang tua yang meninggal tiga orang anaknya yang belum dewasa kecuali Allah akan memasukkan dia dan juga mereka dengan rahmat Allah SWT ke dalam surga. Dikatakan kepada mereka, yaitu dikatakan kepada tiga anak tersebut yang meninggal sebelum dia dewasa. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga dikatakan kepada tiga anak tadi yang meninggal sebelum dia, dia dewasa, dia meninggal sebelum dewasa sehingga dia tidak memiliki kesalahan atau tidak memiliki dosa. Dikatakan kepada mereka, udahul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Qal fayakulun hatta yaji'a abawana. Ketiga orang ini mengatakan atau ketiga anak tadi mengatakan, kami tidak akan masuk surga sampai datang kedua orang tua kami. Ya, tiga anak tadi mengatakan, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai datang kedua orang tua kami, yaitu bapak dan ibunya. Dikatakan tiga kali, udahul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan tidak, sampai datang kedua orang tua kami. Sampai terakhir dikatakan kepada mereka, udahul jannah antum wa abawakum masuklah kalian ke dalam surga dan kedua orang tua kalian. Ini jadi orang-orang atau anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum mereka dewasa akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah hiburan bagi seorang muslim yang diberikan musibah dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya sebagian anaknya sebelum dia dewasa. Jangan kita sedih dan jangan kita khawatir. Kita berharap bahasanya mereka akan mendahului kita dan akan memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini juga memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Hendaklah kalian membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat Sebagai syafi' Sebagai pemberi syafaat Kepada para sahabatnya Dan yang dimaksud dengan para sahabat Al-Quran Adalah orang yang sering membaca Al-Quran Dan juga mengamalkan isinya Mereka lah yang dinamakan dengan sahabat Al-Quran Rasulullah SAW mengabarkan Al-Quran akan menjadi Pemberi syafaat kepada para sahabatnya Demikian pula surat Al-Mulk yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'a li rajulin hatta ghufiralah." Ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya ada 30 ayat akan memberikan syafaat kepada seseorang sampai dia diampuni. Wahia Tabarakalladzi biyadihil mulk. surat tersebut adalah surat Al-Mulk. Ini menunjukkan bahasanya Al-Qur'an kelak akan atau sebagian Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Demikian pula puasa. Karena, Rasul, karena Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd lil 'abdi yaumal qiyamah." Fayaqulu shaim ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Kata Rasulullah SAW, puasa dan juga Al-Quran, ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat, maka puasa akan berkata, Wahai Rabb, aku telah menahan dia dari makanan. Wa syahawat, dan juga dari syahwatnya bin nahar ketika siang hari fasyafi'ni fi. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini adalah ucapan as-saim, ya, eh, as-saum yaitu puasa. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhun naum bil-lail fasyafi'ni fihi. Al-Qur'an mengatakan ya Allah, aku telah menahan dia dari tidur di malam hari karena dia membaca Al-Qur'an fasyafi'ni fihi maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya fayuqal fayushaffa'an maka keduanya yaitu Al-Qur'an dan juga puasa diberikan izin untuk memberikan syafaat jadi Al-Qur'an dan juga puasa akan diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan juga orang-orang yang membaca Al-Qur'an ini semua adalah jenis-jenis syafaat yang harus kita imani yang ada di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kita Atau menjadikan kita Termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Perlu kita ketahui bahasanya Tidak semua orang Pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat-syafaat tersebut Allah SWT dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah menyebutkan syarat-syarat bagaimana supaya seseorang bisa mendapatkan syafaat tersebut. Dan tentunya kita semua menginginkan untuk mendapatkan syafaat tersebut. Kita adalah hamba-hamba Allah yang kurang amalannya dan terlalu banyak berdosa. Dan tentunya kita semua baik yang laki-laki maupun wanita ingin meraih syafaat pada hari kiamat. Dan Allah dan Rasulnya telah menyebutkan syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat tersebut. Oleh karena itu kita di dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan sedikit berusaha untuk memenuhi dua syarat tersebut supaya kita bisa mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan syaratnya cuma dua. Syaratnya hanya dua. Yang pertama, syarat yang pertama adalah ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Artinya tidak mungkin mendapatkan syafaat kecuali yang Allah ridhai. Kalau Allah tidak ridha kepadanya, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan syafaat. Siapakah yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai adalah orang-orang mukminin, ahlu tauhid, orang-orang yang mengisahkan Allah swt. Bukan orang-orang kafir bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang musyrikin. Jadi Allah SWT hanya meridai orang-orang yang bertauhid, yang mengisahkan Allah SWT di dalam beribadah. Adapun orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, maka mereka adalah orang-orang yang tidak Allah ridai. Allah SWT mengatakan, "Wala yarza li-ibadihil kufur." dan Allah tidak ridha kekufuran pada hamba-hambanya. Sebaliknya berarti Allah SWT meridhai keimanan, meridhai ketauhidan, meridhai ketaatan. Dan Allah SWT tidak ridha dengan kekufuran, tidak ridha dengan kesyirikan, dan juga tidak ridha dengan kenifakan. Syarat ini, yaitu syarat ridha Allah SWT terhadap orang yang diberikan syafaat tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala yashfa'una illa liman irtada wala yashfa'una illa liman irtada dan mereka yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para malaikat la yashfa'un tidak memberikan syafaat illa liman irtada kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Jadi para nabi dan rasul tidak sembarangan memberikan syafaat. Mereka hanya memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridhai. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dalam ayat yang lain, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak akan bermanfaat syafaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan dan Allah ridhai ucapannya. Kecuali orang yang yang Allah ridhai ucapannya. Jadi orang yang Allah ridhai adalah orang-orang yang bertauhid dan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Artinya dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Ibadah yang dia lakukan semuanya untuk Allah. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah tumbal atau menyembelih hewan terhadap selain Allah kepada selain Allah tidak pernah beristighatsah kepada selain Allah tidak pernah bernadar kepada selain Allah artinya semua ibadah yang dia lakukan dia ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu taala semata Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atik Ya Rasulullah, siapa orang yang paling gembira dengan syafaatmu? Siapa mereka? Beliau mengatakan, mengkala la ilaha illallah khalisan min kalbihi. Orang yang paling gembira dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah khalisan min kalbihi. karena ikhlas dari hatinya. Mengkala la ilaha illallah, mengatakan la ilaha illallah, berarti keluar dari sini orang-orang kafir dan juga orang-orang musyrikin. Karena mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. Khalisan min kalbihi, ikhlas dari hatinya, ini keluar dari kalimat ini orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi tidak ikhlas dari hatinya orang-orang munafik, mereka mengatakan la ilaha illallah tetapi tidak ikhlas dari hatinya. Yang mendapatkan syafaat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tidak ada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah ikhlas dari hatinya. Artinya dia amalkan. Bukan hanya sekedar ucapan. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, Inilah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Fahiya na'ilatun insya'allah Man mata min ummati La yusriku billahi syai'ah Beliau Rasulullah mengatakan Setiap Nabi Itu memiliki doa yang mustajab Setiap Nabi Itu memiliki doa yang mustajab Wa ta'ajjala kullu nabiyin da'watahu Dan setiap Nabi telah menyegerakan doanya Di dunia Nabi Nuh AS berdoa Akhirnya datang banjir besar Nabi Soleh juga berdoa Nabi Hud juga berdoa Artinya doa mustajab mereka sudah disegerakan di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya aku telah menyimpan doaku, yaitu doa yang mustajab tadi, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Boleh menyimpan doanya sampai hari kiamat. Fahyana ilatun. Dan aku harapkan syafaat tersebut akan didapatkan oleh man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku tersebut akan didapatkan oleh setiap yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Akan didapatkan oleh setiap orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi syafaat Rasulullah SAW, syafaat malaikat, syafaat para nabi, para syuhada ini dihalalkan dan akan didapatkan bagi orang yang terpenuhi syarat yang pertama yaitu dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Oleh karena itu kita berusaha untuk mewujudkan syarat ini. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat pada hari kiamat, janganlah kita menyekutukan Allah sedikit pun. Tentunya tidak mungkin kita bisa menjauhi kesyirikan kecuali dengan cara menuntut ilmu dengan mengetahui apa itu jenis syirik. Apa yang dinamakan dengan kesyirikan? Apa amalan-amalan yang termasuk perbuatan syirik? Tidak mungkin kita bisa menjauhinya kecuali kalau kita belajar dan mengenal apa itu syirik dan apa itu tauhid. Dan apa jenis-jenis syirik sehingga kita bisa menjauhinya. Syarat yang kedua adalah izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Syarat yang kedua adalah izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah SAW, para malaikat, para suhada, mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Tidak akan memberikan syafaat kepada seseorang kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kalau Allah mengizinkan, mereka akan memberikan syafaat. Tapi kalau tidak ada izin dari Allah Maka mereka tidak berani Untuk memberikan syafaat Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah Man dhalladhi yashfa'u indahu Illa bi'idhni Tidak ada yang berani untuk memberikan syafaat di sisinya Itu di sisi Allah SWT Illa bi'idhni Kecuali dengan izin Allah Jadi para nabi dan rasul Para malaikat Dan juga yang lain Mereka tidak berani untuk memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah SAW diminta untuk memberikan syafaat oleh manusia di padang mahsyar, beliau tidak langsung memberikan syafaat. Tapi beliau terlebih dahulu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama sampai Allah mengizinkan baru setelah itu dikatakan irfa raksak, Angkatlah kepalamu. Katakanlah niscaya engkau akan didengarkan. Mintalah maka engkau akan diberi. Wasfa tu syafa. Berikanlah syafaat, saya akan dikabulkan syafaatmu. Jadi beliau meminta izin terlebih dahulu. Tidak langsung memberikan syafaat. Kalau Allah mengizinkan, barulah beliau memberikan syafaat. Dan dua syarat ini yaitu syarat ridha Allah SWT dan juga izin Allah SWT, Allah SWT terhadap orang yang berikan syafaat tercantum di dalam sebuah ayat dalam surat An-Najm wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha wa yarda dan betapa banyak malaikat yang ada di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sampai Allah SWT mengizinkan kepada orang yang dikehendaki dan juga kepada orang yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan syafaat para nabi, para rasul dan juga yang lain, kita memintanya kepada zat yang mengizinkan. Kita memintanya kepada zat yang mengizinkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, urzukni syafa'atan nabiyyik misalnya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki syafaat nabimu. Atau mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyyak. Ya Allah, izinkanlah nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Karena syafaat atau mereka tidak mungkin memberikan syafaat kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta syafaat tersebut kepada Allah yang memiliki syafaat tersebut. Yang memberikan keizinan. Dengan mengatakan ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu. Ya Allah, berikanlah aku syafaat para malaikatmu. Atau mengatakan ya Allah, la tahrimni syafaat rasul. Ya Allah, janganlah engkau haramkan diriku dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita meminta syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka ingin mendapatkan syafaat tetapi dengan cara meminta kepada orang-orang tersebut. Meminta kepada seorang nabi yang sudah meninggal meminta syafaatnya atau orang soleh yang sudah meninggal meminta syafaatnya dengan mengatakan ya fulan isfa'ni indallah wahai fulan berikanlah syafaat untuk kami di sisi Allah. Allah mencela mereka orang-orang musyrikin. Dan Allah sebutkan celaan ini dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, Amit takhadu min dunillahi syufa'a?" Qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun, qul lillahi syafa'atu jami'a, lahu mulku samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Allah mengatakan, "Apakah mereka orang-orang musyrikin?" menjadikan selain Allah syafaat orang-orang yang berikan syafaat. Katakanlah, apakah seandainya mereka tidak memiliki sedikit pun? Walayakilun dan mereka tidak memahami ucapan mereka, yaitu tidak mendengar doa mereka. Kulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah kepada mereka, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah syafaat semuanya. Artinya kalau syafaat itu milik Allah, berarti tidak boleh diminta kecuali dari yang memiliki. Itu maksudnya Allah mencela mereka karena mereka meminta kepada makhluk, meminta syafaat mereka dan menjadikan mereka sebagai syufa'a, orang-orang yang memberikan syafaat dan meminta langsung kepada mereka dan tidak meminta kepada Allah zat yang memiliki syafaat tersebut. Kemudian Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat. Wa yaqulun kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini itu orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut adalah syufa'auna indallah. Mereka yang kami sembah ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan syafaat para nabi dan rasul dan juga orang-orang orang-orang orang-orang soleh tersebut dengan beribadah kepada mereka bertakorup kepada mereka meminta datang ke kuburan mereka kemudian meminta kepada mereka mengatakan ya fulan jadikan jadilah engkau sebagai orang yang memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah ucapan dia ya fulan berikanlah ini sudah doa dan yang namanya doa ini adalah ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah kalau dia sudah mengatakan ya fulan kepada orang yang sudah meninggal, kepada orang yang soleh sudah meninggal, kemudian meminta syafaat darinya, berarti dia sudah berdoa kepada selain Allah. Ad-du'a'u ibadah, doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu Allah mengatakan setelah itu, "Qul atunabbi'unallah bima la ya'lamu fis samawati wal ard." Apakah engkau dengan dengan amalan kamu ini telah mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan juga di bumi? Maksudnya dari mana engkau tahu bahwasanya fulan dan fulan ini akan memberikan syafaat kepada di sisi Allah? Apakah engkau mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah tahu? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka yusyrikun, apa yang mereka sekutukan. Menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti ini yaitu meminta kepada makhluk seorang yang soleh, seorang nabi yang sudah meninggal dan meminta kepadanya syafaat adalah termasuk kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. maksudnya Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Sebelum saya mengakhiri mungkin ada pertanyaan dari hadirin silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Bagi yang belum memiliki kertas bisa diambil ke depan. Di antara Contoh meminta syafaat Yang tidak diperbolehkan Seperti yang kita sebutkan contohnya tadi Dan tersebar Di kalangan kita Khususnya kaum muslimin Yang ada di Asia Di Indonesia pada khususnya Adalah ucapan yang tersebut di dalam Sebuah kitab Yang bunyinya Ya Rasulullah Ya Habiballah ya sayyidana Muhammadan Nabiya akhir zaman a'tina syafa'atak fil akhirah wa lana Assalamah fid dunya wal akhirah ini doa ini tercantum di dalam buku yang tersebar di kalangan kaum muslimin yang ada di negara kita yang artinya ya Rasulullah wahai Habib Allah, wahai tuan kami Muhammad Nabi di akhir zaman, "A'tina syafa'ataka fil akhirah." Berikanlah kepada kami syafaatmu pada hari akhirat. Dia mengatakan, "A'tina syafa'ataka fil akhirah." Berikanlah kepada kami syafaatmu pada hari kiamat. Artinya bukan meminta kepada Allah, tapi meminta syafaat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang kita katakan itu adalah dilarang dan termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Jadi meminta atau mendapatkan kalau ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga yang lain, maka caranya bukan demikian. Kita langsung meminta kepada Allah. Semoga Allah SWT mengizinkan Nabi kita dan juga Nabi yang lain mengizinkan kepada malaikat dan juga orang-orang yang soleh untuk memberikan syafaat kepada kita. Ini cara yang dibenarkan di dalam agama kita. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang syafaat ini. Sekali lagi semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Oh ya sekedar e, pengumuman e, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukannya. Eh, saya harapkan bagi jamaah sekalian supaya bisa menyebarkan informasi ini yaitu tentang adanya kajian ilmiah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi ini kepada yang lain. Semampunya baik dengan gimana Pak? Tiap hari, setiap hari selama bulan Ramadan ini setelah asar. Bertempat di sini, di pintu 19 setelah asar ya kurang lebih 1 sampai satu setengah jam. Dan uh, di sini saya bawa uh, eh, kertas pengumuman bagi yang ingin menempelkan di mana di hotelnya bisa mengambil di sini. Bagaimana dengan anaknya orang kafir yang meninggal sebelum dewasa? Apakah mereka akan ikut or orang tuanya di neraka atau tetap masuk surga sebagaimana anak-anak kaum muslimin. Sebagian mengatakan bahasanya anak-anak orang kafir nanti akan diuji pada hari kiamat. Akan diuji pada hari kiamat kalau mereka lulus ujian tersebut maka mereka akan masuk surga dan seandainya tidak maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lamu bima kanu amilin dalam sebuah hadis dan Allah lebih tahu tentang apa yang akan mereka amalkan. Diperintah dan dilarang. Ya. Ana mau tanya tentang kesahihan hadis ketika sahabat Umar radhiallahu anhu meminta syafaat kepada Rasulullah SAW ketika kakinya sakit. Kalau tidak salah, Afan. Padahal ketika itu Nabi sudah tidak ada. Saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini eh, dan bisa dilihat atau ditanyakan kepada yang lain. Tapi yang jelas Sepeninggal Rasulullah SAW Maka tidak boleh seorang muslim Untuk meminta doa beliau Rasulullah SAW Hidup di dalam alam barzakh Yang lain dengan kehidupan kita di dunia Jadi alam beliau sudah lain dengan alam kita Beliau hidup di sana Dan tidak mendengar apa yang terjadi di sini oleh karena itu kalau seseorang berdoa kepada beliau dan meminta kepada beliau maka beliau tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada di antara mereka yang datang kepada Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dan meminta doa atau meminta syafaat kepada beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau pernah terjadi kemarau panjang sehingga saat itu manusia kekurangan Akhirnya beliau mengumpulkan para sahabat dan penduduk Madinah Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib Paman Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Allahumma Inna kunna natawassalu ilaika binabiyika Fatasqina Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika Fasqina Ya Allah, dulu kami, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami bertawasul kepadamu dengan nabimu, yaitu dengan doa Nabi Muhammad SAW. Fataskina, kemudian engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu dengan doa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan doa Abbas bin Abdul Muttalib fasqina maka berikanlah hujan kepada kami. Fayusqaun maka akhirnya pun mereka mendapatkan hujan atau diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab di sini bertawasul dengan doa orang yang masih hidup yaitu bertawasul dengan paman Rasulullah SAW yang saat itu masih hidup dan beliau adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW saat itu. Seandainya diperbolehkan seseorang meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, niscaya Umar dan juga para sahabat yang lain akan mendatangi makam Rasulullah SAW. Dan saat itu mereka berada di Madinah dan makam dan kuburan Rasulullah SAW ada di kota Madinah. Tapi mereka tidak melakukan. Para sahabat tidak melakukan dan tidak ada mereka yang menasihati Umar supaya datang kepada kuburan Rasul untuk meminta doa kepada Rasulullah SAW. Jadi yang namanya doa atau meminta doa itu kepada orang yang masih yang masih hidup. Apakah ayat kursi bisa memberikan syafaat jika kita membaca setelah salat fardu? Yang jelas orang yang membaca ayat kursi setelah salat fardu tidak menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagi orang tua yang anaknya sudah meninggal pada waktu masih kecil apakah bisa memberikan syafaat pada orang tuanya walaupun orang tuanya pelaku dosa besar? Selama dia orang yang beriman dan bertauhid meskipun dia melakukan dosa besar maka akan diberikan syafaat. Tapi kalau orang tuanya adalah orang musyrik atau orang kafir maka tidak akan diberikan syafaat meskipun banyak di antara anaknya yang meninggal sebelum dewasa. Ukuran anak-anak yang belum dewasa yang bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya mengingat saat anak-anak bisa terjadi kenakalan anak-anak atau durhaka kepada orang tua. Sebelum dewasa, yaitu sebelum dia dibebani dengan syariat. Sebelum dewasa, sebelum dibebani dengan syariat. 15 tahun misalnya atau sudah e, sebelum keluar air mani atau sebelum keluar rambut kemaluan. Ini adalah ciri-ciri kedewasaan. Berumur 15 tahun atau sudah keluar air mani atau sudah keluar rambut kemaluan. Dan kalau wanita ditambah satu ciri yaitu sudah keluar darah haid. Kurang jelas nih pertanyaannya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.